Semoga apa yang telah kita dapatkan dan apa yang insya Allah akan kita dapatkan dapat sebagai tambahan ilmiah kita dalam din Islam terutama dalam masalah pernikahan. Para pada kajian yang lalu kita telah bahas mengenai uh, <clears throat> walimah Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan walimah ataupun pesta pernikahan. mungkin juga tidak tersinggung uh, eh, ucapan doa yang disunahkan diberikan kepada mempelai pria dan <clears throat> doa yang diberikan kepada mempelai wanita. Poin selanjutnya mengenai waktu pernikahan. Dalam sebuah hadis yang dimuatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syawal. Wa bana bi di Syawal. Fa ayyu nisa'i رسول sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni? Kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada bulan Syawal. <clears throat> Kemudian meminta rumah tangga denganku, rumah denganku juga pada bulan Syawal. Lalu istri beliau manakah yang lebih beruntung daripada aku? Dari hadis ini tercantum bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pada bulan Syawal. Oleh karena itu diambil kesimpulan istimbat hukum bahwasanya dianjurkan atau disunnahkan untuk menikah pada bulan Syawal. Baik nikah yang pertama, kedua, ketiga, keempat seluruh pernikahan ini dianjurkan dilaksanakan dilangsungkan pada pada bulan Syawal. <clears throat> Karena kita ketahui Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang sekian dan sebutkan menikahi Aisyah pada bulan Syawal. <clears throat> Kemudian para efasidin rahimanallahu iyyakum. Poin yang selanjutnya yaitu uh, sekali lagi hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Uh, bukan berarti yang lain-lainnya itu tidak dibolehkan. Silahkan dibolehkan pada bulan-bulan yang lainnya. Apalagi ada maslahatnya. Misalnya seorang lelaki sudah meminang seorang wanita dan sudah e, disetujui oleh kedua keluarga, maka segera saja dilangsungkan. Segera saja dilangsungkan. Tidak usah menunggu pada bulan Syawal, apalagi sampai bulan Syawal itu tahun yang akan datang begitu. Ya. Namun diusahakan <coughs> kalau memang e, sangat dipentingkan ataupun e, ya <coughs> dilaksanakan tidak bulan Syawal maka pernikahan tersebut tidak mengapa. akan tetap pada bulan Syawal. Kemudian merias pengantin. Maksudnya di sini tentunya pengantin wanita. Karena kalimat rias itu berkaitan dengan wanita, bukan pria walaupun sebagian suku ada yang memiliki kebiasaan ataupun ada istiadat di mana laki-lakinya pun dihias, dipakaikan lipstik, dipakaikan e, terkadang dipakaikan juga eyeshadownya, pakaikan bedak dengan perona pipi dan lain-lainnya. Dan ini ada kita lihat. Tentunya ini merupakan salah satu kemungkaran, kemungkaran yang tidak boleh dilaksanakan oleh kaum muslimin dan <clears throat> satu hal lagi memakai inai. Laki-laki tidak boleh pakai inai. Inai itu adalah perhiasan kaum wanita. Inai adalah perhiasan kaum wanita. Eh, kebanyakan di Indonesia apabila seorang laki-laki menikah maka dia dipakaikan inai. Kukunya terlihat memerah begitu sebagai tanda dia baru saja menikah, baru saja melangsungkan pernikahan. Maka hal ini tidak dibolehkan para ekotidin karena apa? Tercampur dengan kaum wanita. <clears throat> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-musabbihatu birrijal wal musab wal musabbihi bin nisa." Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Demikian juga mengenai celak celak yang kita maksud yaitu celak yang di mata, bukan yang di alis. Celak yang di mata. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila seorang laki-laki memakai celak untuk berhias ya, dengan niat berhias, maka dia termasuk tasabuh dengan kaum wanita. Namun kalau dia memakai celak tersebut dengan niat sebagai dawa ataupun pengobat matanya, maka hal ini dibolehkan. Ya, demikian pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Para fakirin rahimahullah wa iyyakum. <coughs> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata zawajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wala kusini lisit tati lisit sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada usia enam tahun. Jadi Rasulullah Wasallam menikah dengan Aisyah dan saat itu Aisyah radhiyallahu anha usianya masih enam tahun. Wabunyabi, wabanabi wa ana bintu tis'i sinin dan beliau serumah denganku usiaku pada saat usiaku sudah mencapai 9 tahun. Oleh karena itu para ikhwatiddin, di dalam Islam para ulama-ulama fikih sudah sepakat boleh seorang laki-laki menikah dengan anak kecil, maksudnya anak kecil yang perempuan, anak perempuan kecil dan nikahnya sah. Karena Aisyah radhiyallahu anha menikah pada pada usia 6 tahun. Ya, jadi e, tidak perlu dihebohkan, kalaupun sempat ada yang menghebohkan namun masalah ini di dalam Islam sah hukumnya dan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyelisi masalah ini. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Barang siapa yang mengklaim hal ini tidak dibolehkan berarti dia dengan dan tidak langsung mengklaim bahwasanya nikahnya Rasulullah SAW dengan Aisyah tidak tidak sah. Nah, demikian ya. Tentunya e, dengan syarat-syarat Eh, sebagaimana yang telah kita bicarakan para ekonomi Kemudian sholat kata Aisyah, Qadimna Madinah. Kemudian kami pergi ke Madinah. Pau Pau itu syahron. Di Madinah aku jatuh sakit selama se sebulan lamanya. apa? sya'ri Jumaimah. Sehingga <clears throat> waktu itu rambutku memanjang, sudah mulai panjang. Pak atas ni umuruman wa ana ala urjuah. Kemudian umuruman umuruman mendatangiku waktu itu aku masih bermain ayunan. Wa ma'i sawahibi bersama teman-temanku. Begitu. Jadi kisah ini e, diceritakan oleh Aisyah waktu itu masih main ayunan jadi para ekofidin, ya terlihat sekali bahwasanya Aisyah waktu itu masih kecil, ya, masih kecil. Jadi kalau ada yang mentakwilkan, iya Aisyah memang waktu itu usianya 6 tahun, tapi dia sudah dewasa. Ternyata tidak demikian. Toh dalam kisahnya dia masih main ayun-ayunan, begitu. Demikian juga dalam hadis Bukhari disebutkan dia pernah main-main boneka-bonekaan bersama teman-temannya. Disembunyikannya di dalam lemari. Sampai ketika Rasulullah SAW datang, apa itu Aisyah? Ya Aisyah, kata kata Aisyah itu adalah uh, kudanya Nabi Sulaiman. Dilihat Rasulullah ternyata kuda pakai sayap. Nah, demikian menunjukkan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha masih anak-anak. <coughs> ya. Dan di sini dikatakan datang umur rumah. Umur rumah ini siapa? Umur Rumah adalah istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Berarti umur Rumah ini apanya Aisyah? Ibunya begitu. Ibunya Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu ibuku, ya, ibuku Ummu Rumah mendatangiku yang waktu itu aku sedang main ayun-ayunan bersama teman-temanku. Fasarafat bi, aku pun dipanggil. Fa'ataituha wa wama adri ma turidu Kemudian aku pun datang, aku nggak tahu apa yang dia kehendaki dariku. Berarti di sini Aisyah nggak ngerti dia mau dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu <clears throat> di sini disebutkan bab tazwijus shaghir. Menikahi anak menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Terbukti di sini dikatakan ketika dia dipanggil, ya Aisyah, aku pun datang nggak tahu aku ini mau diapain. Kemudian dia di fa'awqafani 'alal balik. Kemudian dia dia pun memegang tanganku dan uh, membawaku ke pintu. Kultu, hah hah hatta zahaba nafsi nafasi. Aku pun katakan hah hah. Hah ini artinya apa namanya menunjukkan sedang nafas yang tersengal-sengal gitu. Karena di dipegang oleh umur rumah ambil dibawa. kalat khalatni baitan dan aku pun dibawa masuk ke dalam rumah. Pak ida di suatu minal ansor dan ternyata di sana wanita-wanita dari kalangan ansor telah berkumpul. Pakulna kata mereka ala khairi wal barakati wa ala khairin wa ala khairin ta'ir ini ucapan wanita-wanita Ansor kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ucapannya alal khairi wal barakati wa ala khairin ta'ir. Semoga mendapat kebaikan dan berkah, semoga mendapat kebaikan yang tidak pernah pupus. Nah, demikian. Ya, doa untuk mempelai wanita. Ini para akhwat diharapkan untuk dapat menghafalnya alal khairi wal barakati wa ala khairi ta'ir ini ucapan doa yang diucapkan para wanita ansor kepada Aisyah radhiyallahu anha kemudian saat selamat ni ilaihinna kemudian umur rumah eh, Uh, memberikanku kepada mereka para wanita-wanita ansor ini Faqasamna ra'si kemudian mereka pun mengkeramasi rambutku fa Faaslah nani. Kemudian aku pun dihiasi. Falam yaruni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhan fa aslamani fa aslamnani ilaihi. Tidak ada yang mengejutkanku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ uh, sudah ada Rasulullah ya dan aku pun diserahkan kepada beliau. Di sini disebutkan ya Aisyah radhiyallahu anha dikeramasi rambutnya, dan dihiasi. Oleh karena itu, e, seorang pengantin wanita nya dihiasi. Ya sebelum dia bertemu dengan pengantin prianya. Berarti berhiasnya seorang pengantin wanita itu untuk suaminya, bukan untuk uh, menyambut kehadiran para pengunjung. Apalagi sampai diminta untuk melantunkan sebuah lagu, ya ini jelas kemaksiatan di atas kemaksiatan. Hukumnya haram, tidak dibolehkan. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. <clears throat> Kemudian para yang ikhwatiddin banyak lagi hadis-hadis yang lainnya ya. Hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bagaimana istri-istri Rasulullah SAW dihiasi oleh para wanita ketika uh, sebelum diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hadis selanjutnya untuk bisa baca buku yang sudah antum copy. <clears throat> Kemudian poin selanjutnya, <clears throat> ketika mempelai pria bertemu dengan mempelai wanita, ini yang penting harus dilaksanakan. Hendaklah si mempelai laki-laki itu bersikap ramah. Mungkin antum-antum bertanya-tanya, apa pentingnya ini? Masa sih ada yang tak ramah? Apalagi pengamen baru. Para fasidin rahimallahu iyyakum. Eh, ada beberapa adat istiadat di muka bumi ini yang saya sendiri pernah mendengarnya salah satu adat di Afghanistan. Adat mereka malam pertama ketika suami bertemu dengan istri maka si istri itu dipukuli Itulah adat mereka. Dipukuli sampai ampun-ampun. Menunjukkan bahwasanya aku adalah seorang pemimpin. Begitu. Jadi itulah malam pertama penyiksaan terhadap si wanita. Demikian adat istiadat mereka. Allah alam apa tujuannya? Apakah ingin memberikan menundukkan kaum wanita supaya jangan macam-macam terhadap kami kaum pria sehingga pertama kali jumpa saja sudah diberi jab kanan jab kiri hook, uppercut dan lain-lainnya. Ya, tentu ini tidak dibolehkan di dalam Islam, ya. Di dalam Islam <coughs> di dalam Islam yang di, dianjurkan ya untuk bersikap ramah terhadap terhadap si istri. Mana namanya juga baru pertama sekali berjumpa kan begitu. Oh, apalagi si si akhwatnya, si istrinya belum pernah dia merasakan yang namanya manisnya cinta belum pernah dia pacaran lah istilahnya, walaupun yang islami ataupun yang gak islami. Belum pernah. Kan begitu. Itulah laki-laki yang pertama sekali yang melamarnya dan yang pertama sekali e, menjadi suaminya. Nah, demikian. laki asing yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Tentunya kalau seorang laki-laki di sini bersikap kaku terhadap istrinya, ya, maka si istri tentunya akan kikuk juga menghadapi suami. Misalnya suami datang, si istri sudah di kamar, hei, anu begitu, <laughs> duduk atau berdiri, panjang depan, gerak. <laughs> ya, ada seperti ini para ekafidin. Nah, namun itu satu perkara yang tidak diperlukan. Maka seorang suami haruslah dia bersikap ramah terhadap si istri. Allah alam kalau orang sekarang mungkin sudah sudah sangat ramah sekali karena apa? Calon istrinya ini sudah lama di, di gaulinya sebelumnya mungkin bertahun-tahun. Mungkin untayan kata, kemudian sikap ramah tamah itu sudah habis kamusnya, tidak ada lagi. Tinggal apa malam pertama itu ya tinggal apa? Tinggal tinggal tengkarnya aja mungkin kan begitu. Karena rasa mesranya sudah pernah dilampiaskan sebelum-sebelum pernikahan. Oleh karena itu para ikhwatiddin Nabi wa iyyakum, Percintaan yang paling mulia dalam Islam adalah percintanya seorang suami terhadap istrinya. Dari Asma binti Yazid bin As-Sakani. Dia berkata, Inni qayyantu Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghiasi Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma binti Zaid bin Sakat ini adalah nama Ummu Salamah. Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah, saya kira kaum muslimin semua pasti mendengarnya. Mayoritas saya kira pernah mendengar nama Ummu Salamah. Kunyahnya. Namun Asma binti Yazid binti Sakan ya, ini jarang yang mengetahuinya. Bahkan tadinya saya cari-cari karena kisah ini saya anggap agak ganjil di mana um, Asma binti Sakan ini binti Zaid ini dia di situ duduk bersama Rasulullah dengan Aisyah. Ini siapa ini orang ini? Mengapa dia di situ duduk bersama Rasulullah dan Aisyah? Tapi cari-cari rupanya dia adalah Ummu Salamah, yaitu uh, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau ada waktu nanti akan kita kisahkan satu kisah yang sangat menarik sekali Ummu Salamah. Aku aku hiasi Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah SAW. Pagi itu pada autu lijiluatiha. Kemudian aku pun mendatangi beliau dan aku minta untuk membawakan sebuah hadiah. apa jalasa ila jambiha. Kemudian datanglah Rasulullah dan duduk di samping Aisyah. Nah, begitu. Ini di hadapan Ummu Salamah di hadapan Ummu Salam. Maka aku, maka beliau pun datang dan duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Fa'utiya bi'usin eh, labanin fasariba. Kemudian uh, diberikanlah segelas susu dan beliau pun meminumnya. Tsumma nawalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasafidat ra'siha fastahiyat. Kemudian setelah Rasulullah minum, ya setelah Rasulullah minum susu dia berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah malu-malu, dia pun tertunduk-tunduk malu. Ya, namanya juga seorang wanita. Ya, itulah merupakan keistimewaan seorang wanita. Rasa malunya, perasaan malu itu merupakan perhiasan yang sangat e, berharga bagi kaum wanita. Kalau wanita tidak ada lagi perasaan malunya, maka hancur dunia. Ya, hancur dunia karena dia akan banyak lebih banyak merusaknya dibandingkan memperbaikinya. Aisyah radhiyallahu ketika diberi susu oleh Rasulullah SAW, dia pun tertunduk-tunduk, tidak langsung mana ya, oh, mas, mas. Dan ya, seperti itu, dia tunduk, artinya seolah-olah nggak mau, tidak mau minum susu tersebut. Kemudian Kultu kolat Asma berkata Asma ya Ummu Salamah tadi, "Fantaharotha Kemudian Ummu Salamah pun mengingatkan Aisyah. Pakol laha dia, dia berkata kepada Aisyah, Kuni minnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil susu itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ambil dan dan minum. Qalat Kemudian kata kata Ummu Salamah fa'akhadat fasaribat syai'an. Kemudian Aisyah pun mengambilnya dan minum sedikit. Nah, itu, minum sedikit. Ini merupakan adab ya para ekofidin. Makanya kalau antum e, kalau ada seorang akhwat bertemu pertama sekali dengan suaminya, di situ ada hidangan makan, kemudian terlihat congoknya misalnya, semuanya dilahap, piring dua piring selesai semua, ayam semua habis dan begitu. Ini tentunya di luar adab. Nah demikian. Ya, insya Allah hadis ini ya minum sedikit. Bukan berarti dia nggak suka dengan susu tersebut, karena dia merasa malu dengan Rasulullah SAW. Jadi minumnya sedikit. Jadi pun para akhwat yang belum pernah menikah kan begitu. Apakah nanti suaminya membawakan susu ataukah yang lain-lainnya? Ya jangan dikasih segelas, habis segelas, ya. Ah, begitu tunjukkanlah perasaan malu. Minum sedikit kan begitu. Nanti sedikit lagi, kan lama-lama habis juga. Ada Nah, demikian. Jadi Aisyah radhiallahu anha minum sedikit Diminumlah sedikit. Summa qala lahan Nabi sallallahu a'ti sirbati, Kemudian kata Rasulullah, kamu berikan pada temanmu. Maksudnya yang ada di situ yaitu Ummu Salamah. Qalat Asma, berkata Asma, faqultu ya Rasulullah bal khudhi <coughs> bal khudhu fashrab minhu fanawi linihi. Summa eh, nawilini nawilnihi min yadik ya Rasulullah anda ambil dulu, kemudian Anda minum, baru berikan kepadaku. Jadi, para ikhwafidin, Aisyah setelah minum sedikit, kata Rasulullah berikan kepada temanmu. Artinya kepada kepada Ummu Salamah, madunya lah istilahnya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan. Anda dulu ngambil dan Anda minum. Anda minum terlebih dahulu. Kita lihat mengapa Ummu Salamah me menganjurkan Rasulullah supaya Rasulullah dahulu minum. Ada maksudnya, kan enggak ada. Kemudian fa'akhadahu fashariba minhu thumma nawalanihi. Kemudian beliau pun mengambil susu tersebut dan meminumnya. Lah kemudian eh, lantas memberinya kepadaku. Qalat berkata Asma, binti Yazid fajalatu thumma wada'tu ala raqabati ala rukbati thumma tafiktu udiru atba'u syafatai liusiba minhu syarba Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku pun duduk kata uh, Ummu Salamah yakni Asma bin bin Yazid kemudian aku pun duduk dan aku letakkan di atas kedua lututku kemudian aku pun minum mengelilingi tempat gelas tersebut. Jadi mencari di mana posisi di mana letak bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diinginkan oleh Ummu Salamah ah, begitu. Jadi misalnya kalau letaknya itu di sebelah kanan, mungkin itulah yang diharapkan oleh Ummu Salamah mengambil berkah bekas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dia dia minum keliling begitu, karena gelas itu kan bulat Nah, diminum keliling. Semua semua daerah lingkaran gelas tersebut disentuh dengan bibir Ummu Salamah supaya terkena mana posisi bibir Rasulullah SAW di gelas tadi itu. Nah, demikian itu tujuan Ummu Salamah mengambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang seorang suami pun boleh melakukan seperti itu. Ya, misalnya istrinya minum, kemudian diberikan kepada si suami, adik eh, di mana tadi tempat adik minum? Nah, mau minum di situ juga. Ya nggak ada masalah. Ini menunjukkan kemesraan seorang suami kepada istri. Itu dibolehkan. Ini khusus bagi yang sudah punya istri. Yang <laughs> belum uh, bayang-bayangkan sajalah. Kemudian para ikhwatiddin <clears throat> Summa qala lini suati lini suwati indi. Kemudian beliau berkata kepada wanita-wanita yang ada bersamaku, Berarti di situ tidak hanya Aisyah dan Ummu Salamah, ada wanita-wanita yang lainnya. Nawilihi la nawilihinna berikan kepada mereka. Jadi satu gelas ini tidak dihabiskan oleh Rasulullah Aisyah dan Ummu Salamah, namun juga diberikan kepada wanita-wanita yang lain. Siapa wanita-wanita ini? Nah, ini bukan wanita-wanita luar, bukan wanita-wanita asing, namun mereka adalah istri Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam nah demikian, ya. Jadi kalau seorang yang sudah berumah tangga e, makan sepiring bersama, minum segelas berdua itu nggak ada masalah. Ini menunjukkan kemesraan, kebersamaan. Nah, demikian ya, kebersamaan. Salah seorang e, salah seorang wanita pernah datang kepada Umar bin Khattab. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, Sesungguhnya suamiku adalah orang yang sangat taat beribadah. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah memberkati kalian berdua. Ajudannya Umar bin Khattab menangkap hal lain. Ya Amir Mukminin, kalau yang saya tangkap, yang saya pahami, wanita itu bukan memuji suaminya, namun mengeluhkan suaminya. Kenapa? Ibadah terus begitu sampai tidak ada lagi waktu yang diberikan kepada si istri sehingga si istri tidak memiliki merasakan kebersamaan bersama sang suami. Nah, begitu. Wanita ini hanya menyebutkan ya Amirul Minin, suami saya itu orangnya sangat taat beribadah. Sangat taat beribadah. Sampai habis waktunya hanya untuk beribadah. Tidak ada lagi diberikan kepada istrinya. Nah, jadi sesibuk apapun seorang suami bekerja, maka sisakanlah waktu untuk anak dan istrinya supaya mereka juga merasakan indahnya bersama sang suami, anak-anak merasakan indahnya bersama sang ayah. Demikian. Kemudian e, Rasulullah SAW e, kata Rasulullah berikan sisa susu itu kepada teman-temanmu yang lain. Kulna la nastahi La nastahihi. Kata wanita-wanita yang lain, kami e, kami tidak menginginkannya. Artinya nggak mau minum. Faqala Rasulullah SAW La yajma'na ju'an wa kadiban Kata Rasulullah Tidak akan bisa berkumpul Antara lapar dan dusta Antara lapar dan dusta itu sulit untuk Apa namanya dikumpulkan Artinya para ikhwan ketika seorang sudah merasa lapar, kemudian dia bertamu misalnya ke, depan ke, ke temannya, kemudian dia ditanya, e, antum udah makan? Ini perut keroncongan ini, <laughs> cacing sudah pada bernyanyi. Nah, maka dalam seperti ini, ya, dalam posisi seperti ini, seorang tidak layak untuk berdusta Begitu. Oh, saya sudah kenyang. <laughs> Tapi sebenarnya laparnya minta ampun kan begitu. Seharusnya dia berterus terang saja begitu. Jadi di sini Rasulullah melihat gelagat sebenarnya eh, wanita-wanita yang ada di situ juga ingin minum susu itu. Nah, demikian. Namun mereka juga malu-malu. Para hafidin rahimallahu iyyakum di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW bersikap lembut kepada kepada Aisyah. Nah, demikian ya. Jadi uh, untuk lebih uh, mempraktekkan sunnah ini ya sediakan saja susu dan begitu. Untuk PDKT yang pertama sekali, bagi yang belum pernah pendekatan sebelumnya, bagi yang sebelumnya sudah pernah, bagaimana? Apakah perlu juga susu-susu seperti ini? Para hafidin hikmahnya itu untuk pendekatan. Pendekatan agar si istri itu merasa Eh, mulai merubah perasaannya bahwasanya orang yang ada di dekatnya ini bukan orang asing lagi begitu ya bukan orang asing lagi karena bagaimanapun orang yang belum pernah dikenal kemudian bertemu dalam satu ruangan tidak ada siapa-siapa loh eh, begitu tidak ada siapa-siapa tentu kan merasa kikuk oleh karena itu ada kisah-kisah seorang akhwat begitu pertama sekali malam pertama dia berjumpa dengan suaminya gimana pakai jubah pakai jubah, pakai kerudung ting, kerudung apa namanya? kerudung panjang. Begitu. Jadi baju lengkap seperti mau daurah. <laughs> ya. Ada yang kejadian seperti ini. Nah, ketika seorang suami melihat seperti ini, dia harus pandai bagaimana pendekatan terhadap istrinya. Jangan dibiarkan. Oh, ada pakai baju daurah. Abang juga punya baju daurah kan? <laughs> ah, begitu. Dia harus pandai bagaimana mencairkan suasana sehingga si istri pun apa namanya bisa merasa dekat dengan suami suami suaminya. Nah demikian. Kemudian para fasidin rahimallahu iyyakum. <clears throat> Nah, setelah itu, ya setelah itu, maka si suami hendaklah mendoakan istrinya dengan memegang kepalanya. Memegang kepalanya ini bukan untuk pegang begitu, artinya meletakkan tangan di atas uh, ubun-ubunnya ya dengan lembut lah jangan di <laughs> ya dengan lembut begitu takkan di atas kepalanya ini kan artinya para ikhwan ini setelah pendekatan kan ya, sama-sama minum kan atau makan dulu bersama makan malam bersama kan begitu atau makan sore bersama namanya pendekatan jangan tiba-tiba begitu jumpa ayo letakkan tangan di atas kepala ini ada apa ini kan begitu bisa-bisa terkejut sang istrinya tiba-tiba kok suaminya megang kepalanya emang ada apa di kepalanya Begitu. Jadi tahap pendekatan kan begitu mulai dekat baru didoakan. Nah, demikian. <clears throat> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Majah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imro'atan atau ishtara qadiman falyakhud binafiyatiha Waliyakul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi Apabila salah seorang kalian menikah dengan seorang wanita atau membeli membeli se seorang hamba sahaya maka hendaklah dia pegang ubun-ubunnya. Pegang di sini dia letakkan tangan di atas uh, kepala sang istri. Nah, meeting, Dengan lembut ya, dengan lembut. Kemudian kemudian hendaklah dia hendaklah eh, uh, dia doakan yaitu Allahumma inni as'aluka ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan as'aluka min khairiha kebaikan wanita ini wa khairi ma jubilat alaihi dan kebaikan yang engkau berikan kepadanya Wa a'udzubika min syarriha dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan wanita ini wa syarri ma jubilat alaihi dan keburukan yang ditetapkan untuknya. Inilah doanya. Kalau nggak apa, antum buat catatan taruh dalam kantung. Ya. Karena kadang-kadang susah begitu ngapalnya. Nanti kalau ngapal Allahumma ini Allahumma ini apa ya? Kan nggak mungkin antum mana buku yang kemarin. Nah, begitu. Catat kalau nggak apa, masukkan kantong pegang kemudian baca nggak apa-apa nah demikian ini untuk kebaikan supaya rumah tangga itu semakin berkah nah demikian kita kan menginginkan rumah tangga yang sakinah rumah tangga yang apa namanya rumah tangga yang tenang tentram dan damai di bawah naungan ilahi nah demikian kemudian para hafidzin rahimallahu iyyakum setelah dia doakan maka hendaklah dia sholat bersama pertama sang istri demikian. Kalau begitu sang suami juga harus tahu tata cara sholat berjamaah, jangan sampai nggak tahu. Jangan dia nanti sholat berjamaah kemudian al-fatihahnya pun mencong-mencong. <clears throat> Alhamdulillah kan begitu. Istrinya tamatan pesantren, akhirnya istrinya memperbaiki di belakang. Dua rakaat sampai 15 kali subhanallah subhanallah karena salah. Kan bisa seperti itu. <clears throat> ya suaminya nggak biasa sholat. Dia mau melaksanakan sunnah sholat dua rakaat bersama istri. Abis ruku, uh, habis uh, ruku dia langsung sujud. Subhanallah kata istrinya. Karame jadi uh, ataupun bertepuk tangan ya bertepuk ditepuk tangannya. Uh, demikian. Makanya seorang suami ya cobalah apa namanya pelajari bagaimana sholat berjamaah begitu. Jangan ketika istrinya bertepuk di belakang, apa pula ini? Dan jangan dia mikir, ini apa pula? Tepuk-tepuk di belakang. Nggak tahu dia bagaimana tata tertib seorang wanita mengingatkan sang suami. Ah, demikian mereka itu. Jadi kalau antum saya yakin lah bisa. Hendaklah dia sholat dua rakaat. Iya. Para hafidin, rahimallahu iyyakum. Dari Abi Sa'id Maula Abi Usaid Abi Sa'id mantan hamba sayanya Abu Said dia berkata tazawwatu wa ana mamluk aku menikah waktu itu aku masih seorang budak Fada'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah. Kemudian aku pun mengundang beberapa orang <coughs> sahabat Nabi, di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah. Qala, dia berkata, "Fa uqimatis shalah Kemudian salat pun diikomahkan. Qala dia berkata, "Tadzahaba Abu Dzar yataqaddam." Kemudian datang Abu Dzar untuk mengimami salat. Faqalu, sahabat lain mengatakan, "Ilaika, jangan kamu." Qala, "Au kadzalik?" Kata Abu Dzar, "Apa apa memang demikian?" Qalu, para sahabat yang lain mengatakan, "Nah, iya, jangan kamu." Qala, "Fataqaddamtu." Kata Abu Abu, Abu Sa'id, maka aku pun maju ke depan, wa ana abdul mamluk Sementara aku waktu itu masih statusnya sebagai hamba, hamba sahaya. Fa'allamuni. Kemudian mereka mengajarkanku. Kata mereka, "Idza dakhala 'alaika ahluka fasalli raka'atain." Apabila uh, istrimu masuk kepadamu, artinya uh, masuk ke ruanganmu, maka salatlah dua rakaat. Tsumma salillah min khairin ma dakhala 'alaika. Kemudian Mohonlah kepada Allah agar engkau mendapatkan kebaikan orang yang datang kepadamu. Maksudnya adalah si istri. Wa tu'awwidhu bihi min syarrihi dan mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan orang tersebut. Tsumma sya'nuka wa sya'nu ahlika. Kemudian terserahmu mau buat apa. Nah, demikian. Dalam hadis yang lain para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum dari Syafiq Afwan hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya dalam kitab Musannaf hadisnya sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga dengan sanad yang sahih dari An Syafiq, dari Syafiq kalau dia berkata ja'a rajulun yuqalu Abu Hariz. Datang seorang laki-laki yang bernama Abu Hariz. <clears throat> Abu Hariz ya. Faqala dia berkata, "Inni tazawwadtu jariyatan syabatan bikran wa inni akhafu ayu frikani. Kata laki-laki ini yaitu Abu Haris, dia berkata, "Aku menikahi seorang wanita yang masih muda dan gadis. Dan atau dan aku takut, aku khawatir kalau dia nanti marah denganku." Jadi dia ini seorang suami yang takut dimarahi istri. Ya, takut dimarahi istri. Jadi eh, ini menunjukkan sangat cintanya kepada kepada si istri istrinya ini. Ya, jadi kalau dia marah nanti bagaimana begitu. Faqala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, Innal ilfa minallah wal firqa minasyaitan. Sungguhnya persatuan itu dari Allah dan perpisahan dan uh, apa namanya? dan uh, kemurkaan itu kemarahan dari syaitan. Yuridu ayyaqra ilaikum ma ahallallahu lakum. Setan itu ingin agar kalian membenci apa yang dihalalkan Allah kepada kalian. Artinya para yang khafidin, berapa banyak kita lihat seorang suami, ya seorang suami itu merasa bosan dengan istrinya. Padahal mungkin ketika dia ketika jatuh pilihan kepada istrinya, mungkin dia itulah orang yang paling cantik di matanya dan yang paling layak untuk dia nikahi. Namun yang namanya Shelton tidak suka dengan hal seperti ini. Karena apabila seorang suami seorang seorang pria bergaul dengan seorang wanita yang dihalalkan Allah uh, pada dirinya, maka dia akan senantiasa meraup pahala, meraup pahala. Nah, demikian. Oleh karena itu syaitan ini berusaha mengaburkan itu semua. Jadi setiap melihat yang diharamkan oleh Allah terlihat lebih elok dibandingkan apa yang dihalalkan Allah pada dirinya. Nah, demikian, ya. Oleh karena itu syaitan itu ingin sekali agar agar kalian itu benci dengan apa yang telah dihalalkan Allah kepada kalian. Nah, demikian, ya. Baik istri maupun baik sang suami maupun istri. Ada juga istri, ya. Dia nengok suaminya itu gak suka, tapi kalau nengok suami orang lain merasa suka. Merasa suka. Walaupun kalau dia kalau diukur-ukur mungkin suaminya agak gantengan dikit dibandingkan apa yang dia sukai, begitu. Ya. Namun ini merupakan ini adalah perasaan-perasaan yang muncul dari syaitan. Nah, begitu. Kalaupun ada seorang yang menyatakan bahwasanya saya sampai sekarang masih sulit mencintai suami saya. Ketahuilah ini merupakan uh, talbisul iblis. Berusahalah untuk mencintai sang suami karena mencintai suami itu berpahala. Pahala yang sangat besar. Nah, demikian. Jangan lihat suami orang lain Jangan lihat laki-laki yang lain yang lebih dibandingkan suami uh, suami dia. Mengapa? Karena orang yang lebih ganteng yang dia lihat, yang lebih kaya, yang lebih mapan yang dia lihat, belum tentu cocok untuk dirinya. Bisa saja kalau dia berpindah kepada orang yang lebih ganteng daripada suaminya, ternyata dua bulan kemudian dia ditinggalkan. Alhamdulillah, suaminya yang ganteng-ganteng dikit-dikit kan begitu, masih sedia mendampingi dirinya. Nah, demikian. Makanya bersyukurlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada engkau wahai sang akhwat dan sang istri. Kemudian para hafidin, ya. Faida atatka amroha antufalli wara'aka rakaatain apabila kamu sudah mendatanginya, maka sholatlah uh, maka hendaklah dia sholat di belakangmu, di belakangmu sebanyak dua rakaat. Ya, sholat sunnah dua rakaat. Wazada fi riwayat ukhra an Ibnu Mas'ud Dalam riwayat yang lain yang juga dari Ibnu Mas'ud, faqul Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya. Ya Allah, berkailah aku pada keluargaku dan berkailah aku untuk mereka. Allahumma jma' bainana ma jumi'at ma jama'ta bi khairin. Ya Allah, kumpulkanlah kami. Kumpulkanlah kami ya dalam sebuah perkumpulan yang baik, fafarriq bainana idza farraqta il khair dan pisahkan kami jika memang perpisahan itu menuju kebaikan. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi eh, setelah ketika seorang suami bertemu dengan istrinya pertama untuk pertama sekalinya di sebuah ruangan hendaklah dia bersikap lembut kepada istrinya kalau ada hal-hal yang bisa melumerkan suasana yang kaku apakah dia memberi susu sebagaimana yang diberi yang dilakukan Rasulullah SAW ya akan lebih baik lagi sebagaimana dilakukan Rasulullah yaitu memberi susu nah, demikian kalaupun ada tambahan-tambahan yang silahkan namun tujuannya tetap untuk uh, me, apa namanya merubah suasana tadi agar lebih romantis nah, demikian kemudian uh, bersikap baik mendoakannya dan kemudian sholat dua rakaat. Setelah itu maka ini urusannya 17 tahun ke atas. Nah, demikian. Antum-antum belum ini nggak kita bahas karena masalahnya terlalu panjang lebar dan fikihnya fikih yang memang sebenarnya tidak kalah pentingnya dalam masalah ini. Eh, ini dibahas dalam majelis tidak majelis seperti ini karena antum banyak yang masih lajang. Saya kira belum layak lah begitu. Masih uh, kalau dikaji ini masih harus pakai bimbingan orang tua begitu. <laughs> Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Baik, masih ada waktu. Ya, mengenai Ummu Salamah tadi yaitu Asma binti Zaid bin Astakan yaitu dengan kunyah yang sangat terkenal Ummu Salamah. Ummu Salamah memiliki seorang suami yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah adalah orang yang pertama sekali hijrah ke Madinah. Ya, bahkan dia hijrah sebelum adanya perjanjian e, Bai'ah Uqbah Eh, para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum ketika Abu Salamah mau hijrah ke Madinah ternyata keluarganya Ummu Salamah istrinya Abu Salamah yaitu Asma binti Zaid tadi tidak mengizinkan Ummu Salamah untuk ikut dengan suaminya. Akhirnya terjadilah tarik menarik antara suami dan eh, dan keluarganya Ummu Salamah dan memang tidak diizinkan. Demikian juga Salama. Salama siapa ini? Anak mereka berdua. E, melihat sang istri tidak dibolehkan untuk ikut suaminya, keluarga sang suami menahan anaknya Abu Salamah Jadi Salamah ditahan oleh keluarganya sang suami, sementara sang istri ditahan oleh e, apa namanya? oleh keluarganya, keluarga si istri. Sebelumnya Salama ini di juga diambil oleh keluarganya istri, yaitu keluarganya Ummu Salama. Namun terjadi tarik menarik antara keluarganya oh, Abu Salama dengan keluarganya Ummu Salama sehingga uh, eh, Sangkin kuatnya tarik menarik ini membuat tangan si anak ini patah. Nah, begitu, patah dan didapat yang memenangkan adalah yang memenangkannya keluarga Abu Salama. Jadi pergilah Abu Salamah ke Madinah seorang diri tanpa disertai oleh sang istri yang tercinta dan seorang anak yang uh, yang dan seorang anak istilahnya uh, apa namanya jantung hatinya. Kemudian pergi seorang diri dan Ummu Salamah yang ditahan oleh keluarganya di Mekah <coughs> yang ditahan oleh keluarganya di Mekah setiap hari pergi ke tapal batas kota Mekah melihat ke arah Madinah. Ya, setiap hari dia menangisi sang suami, sore dia pulang. Demikian setiap hari dia lakukan hingga akhirnya keluarga Ummu Salamah melihat merasa kasihan melihat kondisi Ummu Salamah seperti itu dan akhirnya dia pun diperbolehkan pergi ke ke Madinah menemui sang suami. Demikianlah bagaimana cintanya sang uh, sang istri kepada kepada Abu Salamah. Bahkan ketika Abu Salamah terbunuh pada perang Uhud, Ummu Salamah diajarkan sebuah doa. Allahumma ajurni fi musibati wa asli fi khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan e, berilah pengganti dengan pengganti yang lebih baik. Itulah e, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, apa ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salama? Nah, begitu. Jadi hebat sekali jalinan cinta mereka ini. Ya, hebat sekali. Makanya tidak ada percintaan yang lebih berkah dibandingkan sebuah pernikahan. Dan sebuah hadis sebutkan, "Idza nadhara rajulu ila imra'atiha wa nadharat ilaihi" apabila seorang lelaki melihat kepada istrinya dan seorang istri melihat kepada suaminya, Fa'am sakat yadaha kemudian si suami memegang e, tangan sang istri. Fatasa dunu bahuma maka berjatuhanlah dosa-dosa mereka berdua. Apa ada kalimat yang tinggal? Ida nazara roju ila imro imroatahu. Apabila seorang laki-laki melihat pada istrinya. Wanawarat ilai wanawarat ilaihi dan si suami dan si istri melihat pada sang suami. Nadarallahu nadarallahu ilaihima. Allah akan melihat kepada mereka berdua. idza amsaka yadaha apabila dia sang suami memegang tangan istrinya, fatasaqatat dzunubahuma min athabi'ihima min athabi'ihima Maka berjatuhanlah, berguguranlah dosa-dosa mereka berdua dari jari jemari mereka. Nah, demikian. Mudah orang yang sudah menikah itu menggugurkan dosa. Antum gimana caranya? Nah, Siapa yang memegang? Sementara ya pagar lah, pagar yang listrik <laughs> begitu. Tapi nggak bisa menggugurkan dosa. Nah, demikian. Jadi demikian kata Ummu Salamah, apa ada orang yang lebih baik dibandingkan suamiku? Suami sudah meninggal, terbunuh pada perang Uhud. Apa ada orang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata yang maju melamar melamar Ummu Salamah adalah orang yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, demikian, demikian kisah seorang istri yang sangat apa namanya, yang yang memberikan cahaya, kisah gemerlapnya kisahnya sebagai panutan pada para istri-istri kita. Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Mengenai kajian kita selanjutnya akan kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang insyaallah taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim silahkan ada yang <laughs> bertanya kalau berdalangan itu air misalnya iya kalau kalau dia tidak kalau dia kalau dia berhalangan ya sudah tahu tak enggak karena itu enggak ada kodonya itu untuk yang pertama sekali karena kalau sudah seminggu kan begitu, mau sholat apa lagi? Sholat terawih lah kan kalau sholat tahajud kan begitu, sholat rakaat. Itu sebagai langkah apa namanya? E, untuk e, mengambil berkah dari rumah tangga. Hah? Sebenarnya kan tadi latar belakang kisahnya itu e, siapa tadi namanya? Seorang laki-laki tadi? E, Haris, Haris ya, Ibnu Haris dia kan e, menyatakan permasalahannya aku ini menikahi seorang gadis begitu seorang gadis yang masih muda dan aku takut kalau dia nanti marah denganku kan itu intinya nah, demikian makanya itu ada kaitan dengan dengan sang istri nah, tapi dia sholat sendiri kan, eh, iya nah, jadi cukup dia doakan saja setelah itu ya nggak ada sholat karena intinya adalah dia sholat bersama istri Apalagi kalau suaminya membaca bagus kan begitu sampai menitiskan air mata. Wah, malam itu terasa lebih tuh para Eva. iya, mantap Pak ya. Bapak itu merasakan. Ustaz bagaimana sebaiknya anak ingin menikah tapi belum ada kerjaan dan modal menikah. Sedangkan syahwat anak sudah bergejolak. Puasa! <laughs> Puasa para evolusi Itu solusinya yang diberikan Rasulullah SAW. Ya ma'asyara syabab, manis tata kumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sebagai bahai para pemuda, barang siapa yang uh, barang siapa yang sudah saatnya menikah, maka menikahlah. Dan begitu. Fa'ilam yang fatik, fa'alai Kalau nggak sanggup, hendaklah dia berpuasa fa'innahu awaddu lil basar wa ahsanul farji karena demikian itu lebih dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kehormatan nah begitu jadi para ekofidin ya maksud di sini adalah wahai para para pemuda barang siapa yang sudah sanggup menikah maka menikahlah maksudnya itu bukan hanya sekedar masalah berkaitan dengan kejantanan enggak kan begitu karena di situ disebutkan kalau nggak sanggup maka puasa. Artinya kalau nggak sanggup puasa dengan puasa itulah bisa dia melumerkan ataupun bisa melemahkan melemahkan syahwatnya. Ya, melemahkan syahwatnya. Artinya kan dia memang sudah sanggup dari sisi kedewasaannya sudah sangat sanggup. Namun nggak sanggupnya berkaitan dengan masalah finansial. Nah, demikian. Nafkah belum, nggak puasa. Jadi di sini keliru kalau ada yang menerjemahkan mengartikan bahwasanya yang dikatakan itu adalah masalah e, kedewasaan enggak. Ya. Berapa banyak orang dewasa namun sebenarnya tidak tidak bisa ma tidak belum sanggup untuk menikah. Kalau seandainya hanya berkaitan dengan kedewasaan, apakah kedewasaan itu bisa bisa pupus dengan puasa? Tidak, kan begitu. Itu kan berkaitan kepribadian. Kalau dia puasa jadi anak-anak lagi kan enggak? Nah, demikian. Makanya ini kaitannya dengan masalah nafkah maka saya anjurkan pada akh yang bertanya ini puasa. Kalau seandainya puasa di, dalam sebulan tiga kali tidak tidak dapat uh, apa namanya kurang dosisnya untuk dia puasa Senin kami. Enggak juga puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari enggak. Nah, begitu. Ya, satu hari puasa, satu hari enggak. Ini solusi yang terbaik dan ingat jauhkan hal-hal yang dapat mengundang awan nafsu Puasa-puasa juga, tapi yang ditengok tengok juga. Ini malah bisa lebih memperparah para ikhwatiddin. Dan ketahuilah olahraga itu tidak bisa melemahkan syahwat. Ada sebagian orang ya yang dia merasa bahwa dengan berolahraga dia semakin lemah. Iya, habis olahraga lemah. Setelah itu semakin hebat dia. Semakin hebat. Makanya solusi yang terbaik adalah dengan berpuasa. Nah, jadi dia bisa ambil dosis-dosis puasa yang dapat melemahkannya. Bagaimana kalau seandainya puasa Nabi Daud juga nggak bisa melemahkan? Wah ini berarti memang voltasinya tinggi, <laughs> mungkin 350 volt, Kuatnya entah berapa ampere. Bagaimana? Ya kalau begitu puasanya tetap nggak bisa diperbanyak, nggak bisa lebih daripada puasa Daud. Ya, ya bagaimana? Ya sahurnya ya di persedikit begitu. Biasanya dua piring, setengah piring. Nanti buka puasanya di persedikit, Kan begitu kalah lepe dia. kan jadi lemah dia, jadi lumai kan begitu nggak ada pergairan. Iya. Karena intinya itu kan membuat orang kuat, gagah, perkasa itu kan karena makanan. Nah, demikian ya. Itulah solusi yang terbaik. Antum paham arti letoy? <laughs> Mengapa Rasulullah SAW menikah Aisyah pada usia 6 tahun? Dan apa maksud dan Rasulullah SAW menikah Aisyah pada usia 6 tahun? Gak ada maksudnya, maksudnya ingin nikah saja. Ya. Maksudnya ingin nikah saja. Ingin nikah dengan Aisyah. Terus apalagi Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah golongan laki-laki yang paling dicintai Rasulullah dan dari golongan wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah adalah satu-satunya wanita perawan yang dinikahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Tentunya hikmahnya banyak, di antaranya apa? Boleh menikah dengan anak kecil. Boleh. Misalnya antum kepingin menikah, menikah dengan anak TK misalnya umur 4 tahun masih playgroup, silakan sah. <laughs> Pernikahan antum itu sah dan nikah itu kaitannya dengan akad, bukan hubungan intim. Ya atau nikahnya ketika istri antum umur 4 tahun, tunggulah dulu agak 15 tahun yang akan datang. Begitu. Karena Rasulullah SAW juga berkumpul dengan Aisyah pada usia 9 tahun. Jadi kalau ada yang meributkan, siapa apa kemarin saya puji, itu sebenarnya keributan yang nggak mendasar. Di Indonesia banyak ini nikah. Nikah nikah cepat, terutama orang-orang tua kita dahulu ya. Tamat SD nikah. Apalagi kerjanya? Tamat SD nikah. Oh sekarang saja nikah tunda-tunda kan begitu. Akhirnya nggak ada kegiatan malam selain main putar <laughs> Ustaz bagaimana hukumnya seorang laki-laki pakai jas dasi ketika pesta pernikahan? Iya, positif. Apakah termasuk tasabuh lah begitu ya? Karena positif. kalau dasi Allah alam bisawab, saya khawatir dasi ini masih tasabuh. Namun jas, ya, jas, misalnya antum pakai gamis, putih pakai jas itu bagus terlihat anu pakai gamis panjang putih, pakai jas, itu akan lebih gagah dibandingkan uh, mempelai-mempelai yang lainnya. Cobalah nggak percaya. Anda belum pernah lihat ya? Orang yang pakai baju gamis, pakai jas. Begitu, pakai putih tapi jangan merah. Nggak nggak nggak sinkron dia. Nggak ada masalah insyaallah. Karena jas ini uh, juga udah banyak dipakai oleh kaum muslimin di Timur Tengah juga, terutama ketika musim dingin. Sebagai musim apa namanya? Mati? Hidup. Jadi mana yang mati nih? Ya. Jas ini potongan jas lah ya, kan ada potongan jas. Ya. Dipakai untuk e, dipakai ketika musim dingin. Makanya tem, kalau lihat misalnya ada tayangan-tayangan dari Irak itu, itu ada yang pakai gamis, pakai pakai jas itu untuk e, untuk e, berfungsi sebagai jaket. Nah, demikian. Namun kalau dasi saya mengkhawatirkan ini termasuk pasar satu apalagi pakai dasi pita itu anak SD nah, gitu kalau salah pakai pakai dasi memang kalau nggak pakai dasi nggak sah kan begitu nggak juga atau nggak dibolehkan tuan kadinya. kamu pakai dasi kan nggak juga nah, Ustaz bagaimana jika ada teman yang bertanya gimana mau mencari pasangan yang satu manhaj ya hubungi saja dealer-dealer terdekat ya masih mana lagi? Yang dekat, berarti kan banyak dealer-dealernya kan begitu, distributor. Para distributor kan banyak. Apakah Ustaz, apakah benar bahwa masuk masuknya surga seorang istri tergantung pada peridon suaminya? Bagaimana pengertiannya? Para ekofidinnya benar. Ya. Maka Rasulullah SAW lihat lihatlah tentang suamiku, suamimu. Karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Dalam sebuah hadis sebutkan wanita mana saya ayu imra'atin matat wa zawjuha an haridon dakhatul jannah. Wanita mana saja yang meninggal Wanita, wanita mana saja yang min, yang meninggal di mana istrinya, suaminya ridho kepadanya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Dia masuk ke dalam surga. Jadi para evakidin seorang istri itu sebenarnya untuk masuk ke dalam surga itu mudah. Beda dengan sang suami. Minta saja keridoan istri suaminya, begitu. Ya tentunya dengan cara mentaatinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Idza lima atau khamsaha" Apabila seorang wanita salat yang lima waktu, wa cahroha puasa yang uh, yang sebulan artinya puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha dan mentaati suaminya, dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at maka dia masuk ke dalam surga ke pin, dari pintu mana saja yang dia inginkan. Pintu surga itu ada delapan tuh. Ya. Dari istri yang seperti ini, maka dia akan disuruh masuk terserah mau pintu mana saja. Mau pintu royan, silakan. Mau pintu orang tahajud, silakan. Pintu mana saja. Hanya lima syarat. Kan begitu, hanya lima syarat. Nah, demikian. Berarti kebahagiaan seorang istri ada di suaminya. Nah, demikian. Jadi hendaklah dia berusaha untuk menjadikan suaminya ridho terhadap dirinya. Ridho ini artinya e, banyak hal lah, banyak hal ya. Apakah dia berpenampilan baik dengan di hadapan suaminya? Ya, berpenampilan baik ini tentunya dia lebih tahu lah tentang wanita itu saya kira lebih paham lah bagaimana untuk membuat suaminya gembira, suaminya yang gembira, bukan suami orang lain dan bukan orang lain yang membuat gembira suaminya dan itu berpahala. Nah, demikian. Ya. Itulah pengertiannya Allah Alam Saya Ikhwan berusia 27 tahun Saya ingin segera punya istri Bagaimana caranya mencari jodoh Dengan tidak berpacaran Oh, bagaimana caranya mencari jodoh dengan tidak berpacaran Coba tanya orang tuanya kata bapaknya, Pak, bapak dulu dapat mama gimana mak? Gimana pak? Kan begitu pakai pacaran apa enggak? Begitu. Kan para hafidin ternyata banyak orang-orang yang menikah toh tidak pakai pacaran dan alhamdulillah keluarganya bahagia. Tidak pakai pacaran-pacaran dan juga tidak pakai pacaran islami. Tidak ada pacaran islami. Nah demikian. Ya caranya antum banyak cara lah masa antum nggak bisa mikir nih Mana nih pertanyaan? online ini online berapa Nah, banyak caranya misalnya apa? anda minta carikan ke teman kan begitu. Kok tolonglah saya ini mau nikah carikan saja. Syaratnya cuma tiga saja. <laughs> Udah tahu duluan. Sudahlah begitu. kan kita itu punya teman, punya rekan kan begitu. Itulah caranya. Untuk antum cari di pasar, nongkrong di pinggir pasar, "Hei, eh, mau nggak jadi istri saya?" Enggak mungkin. Tentu tetap saja ada orang ketiga. Nah, begitu. Ustaz, bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengamen? Iya, pengamen. Saya nggak pernah membeli pengamen semerdu apapun musik yang dia lantunkan. Karena ini termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. al Tolong menolong dalam masalah e, dosa dan permusuhan. Ustaz Adi Aisyah nikah oh ya sudah. Ustaz apa itu sururi? Apakah orang yang mencela pemerintah walaupun buruk dikatakan suri ya para hafidin suri itu ya, suri itu satu kelompok yang dinisbatkan kepada Zainal Abidin Surur Asurur begitu dia sekarang di London tadinya dia berada di Saudi Arabia di mana dia memiliki akidah yang uh, yang baik hanya saja dalam masalah dakwah uh, tata cara dakwah itu mengikuti tata cara dakwah partai lah dan hal-hal yang memang tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, demikian. Jadi dia melakukan apa namanya? Melakukan mix menggabungkan antara uh, apa namanya? antara antara memecah belah memisahkan antara yang Mana yang mana salah? Masalah salah itu hanya untuk akidah saja, ibadah saja. Hanya saja masalah pergerakan, masalah dakwah itu tidak harus me, me, me, apa namanya berpegang dengan mana salah karena mereka anggap ini sebagai ijtihad. Jadi, apakah dengan cara membunuh diri, apakah dengan cara memakai partai, itu tergantung gimana kondisi e, masyarakat tempat katanya, bagaimana caranya. Nah, demikian. Itu awalnya. Kemudian para kalau mencela pemerintah yang buruk para ekofidin. Sekarang mana pemerintah yang nggak buruk? Mana pemerintah yang nggak buruk? Bahkan pada zaman Utsman bin Affan pun banyak saja koreksi-koreksi terhadap Utsman bin Affan sampai sekarang banyak sekali sejarah-sejarah yang diajarkan kepada anak-anak kita ya di mana memberi kesan bahwasanya Utsman bin Affan itu memerintah dengan cara KKN terutama familismenya apa kolusi ya terutama apa ya? nepotismenya nah, begitu familisme karena gubernur sana diangkat famili dia gubernur sini diangkat famili dia nah, demikian dikritik oleh oleh orang-orang walaupun kritik ini jelas tidak benarnya karena Utsman bin Affan mengangkat itu dikarenakan ada alasan yang kuat nah demikian jadi kalau kita pertanyakan mana sekarang pemerintahan yang sempurna tidak ada tidak ada pemerintah yang sempurna. Jadi bagaimana? Oleh karena itu, kalau mau mengkritik pemerintah, ada sunnahnya, ada caranya. Karena bagaimana? Kirim surat atau datang bertamu ke SBY kalau terima, begitu kan? Kan ada ko, uh, uh, kotak posnya khusus untuk istana. Berapa nomornya? 00 berapa? Enggak tahu ya. Aku udah lupa. 3 apa? 3000 apa? 300 ribu apa nah. nggak salah berarti salah lah itu <laughs> nah demikian ada kotak-kotak seperti itu para ikhwafidin kalau antum tidak bisa datang kan namanya juga orang desa kan begitu kan nggak nggak sembarangan masuk ke istana intinya kalau memberi nasihat memberi berilah nasihat kepada langsung sekarang itu kan memberi nasihat mengkritik pemerintahan itu melalui media massa maunya apa sekarang Mau menasih pemerintah atau mau ngetop kan itu masalahnya. Apalagi sekarang ini sedang uh, gencar-gencarnya orang sedang kampanye. Masing-masing sudah mulai berbalas pantun kan begitu istilahnya sekarang. Sudah berbalas pantun mengkritik pemerintah dan me membuat menyatakan dirinya sebagai oposisi dan lain-lainnya. Di mana seluruh ceritanya dari A sampai Z adalah kesalahan-kesalahan pemerintah. Begitu. Ya. Nah, Sampai tidak ada lagi yang namanya telah kebaikan pada diri pemerintah. Maksudnya apa itu? Coba maksudnya apa? Masa lu nggak tahu maksudnya apa? Tujuan partai seperti itu. Supaya dia diangkat jadi presiden itu kan maksudnya. Nah, begitu. Supaya diangkat jadi presiden. Kan dia begitu. Kalau dia diangkat kira-kira nggak ada yang mengkritik. Angkat tetap. Begitu. Bahkan lebih, bisa jadi lebih parah dibandingkan pemerintah sebelumnya. Jadi intinya partai-partai itu ya untuk supaya bagaimana caranya supaya aku yang jadi presiden. Nah, begitu. Apalagi ada calon presiden independen. Nah, begitu. Nah, non partai katanya. Nah, ini lain lagi. Di istilahnya kalau seandainya itu juga yang terangkat berarti akan mendapatkan 3L. Lu lagi, lu lagi, lu lagi katanya. <laughs> loyo lagi, loyo lagi, loyo lagi katanya. Namanya istilah-istilah partai yang sekarang. Nah, demikian para Fafidin rahimallahu wa Oleh karena itu ya, mencela pemerintah e, mengkritik pemerintah ada sunnah, ada tata cara. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bagaimana dikatakan para, oleh para ulama, kalian itu tidaklah lebih tahu dibandingkan pemerintah. Begitu. Kalian itu tidaklah orang yang lebih tahu dibandingkan pemerintah. Seorang pemimpin itu ketika dia membuat suatu keputusan, dia akan melihat dia akan melihat bagaimana kemaslahatan secara menyeluruh, bukan hanya sekelompok. Makanya ketika naik BBM kan sekelompok yang sibuk begitu. Sementara di pihak lain pemerintah me, apa namanya me, melihat yang lain, yaitu ini kalau tidak dinaikkan maka hutang akan semakin makin terhimpit. Negara Indonesia dalam anyangan bisa tergadai begitu. Daripada tergadai, mendingan yang BBM yang di uh, yang di, dinaikkan. ini salah contohnya. Ah, partai-partai ini dengan dengan memanfaatkan momentum seperti ini menjelek-jelekkan pemerintah. Maaf, ini bukan corongnya Partai Demokrat ya. <laughs> ini bukan corongnya Partai Demokrat. <laughs> Enggak. Artinya demikianlah adanya. Ah, demikian para ekafidin rahimallahu ya. Dan memang begitu. Ada sunnah-sunnahnya tuh. Ustaz, apa maksud hadis tentang apa ini? eh, kurang jelas kayu ditancapkan enggak ada ke dinding Assalamualaikum Ustaz Ana pernah dengar Khadijah menikah dengan Rasulullah sama-sama keduanya pada usia 25 tahun. Apakah ini sahih? Mohon dalil. Para fasidin rahimallahu iyyakum yang masyhur yang dikenal adalah bahwasanya Khadijah berusia 40 tahun, Rasulullah berusia 25 tahun. Namun para hafidin bukan berarti usia ini usia sudah disepakati oleh ahli sejarah enggak. Ya. Ini usia Khadijah, bukan usia yang sudah disepakati. Nah, demikian. Artinya ada juga yang berpendapat bukan 40. Usia Khadijah lebih muda dari itu. Allah Allah. Demikianlah para hafidin. Ya, semua soal kita kita baca. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini dapat manfaat bagi diri kita dan dapat kita terapkan dan bisa menjadi apa namanya sebagai renungan bagi para pemuda-pemuda yang belum menikah supaya dia berazam untuk menikah kalau memang sudah sanggup dan supaya dia nanti ingat-ingat ketika saatnya dia sudah melangkah ke ke apa namanya ke ke ke dunia baru lah begitu. Aku lupa di hadis Rasulullah SAW. Walau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.